Oleh karenanya para sahabat dengan mudah mempelajari Islam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segala cabang ilmu dalam Islam, baik dalam masalah fikih maupun masalah akidah. Terlebih lagi dalam masalah akidah. Akidah Islamiyah adalah akidah yang gamblang, lugas dan jelas. Bagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tatkala timbul aku beda orang-orang yang menyimpang dan mengikuti ayat-ayat syabihat dan meninggalkan ayat-ayat yang mukam serta mulai diterjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab terutama di dalam Rizal al makmun maka mulai timbul keraguan dalam hatinya, mulai mulailah kaum muslimin mereka menelaah kitab-kitab filsafat dan tidak tahu bahwasanya filsafat berisi racun yang merusak tata cara berpikir kaum muslimin dalam masalah tidak mereka. Timbullah syubhat, timbullah kerancuan, timbullah penyeleweng, timbullah bid'ah dalam masalah tauhid dalam semua sifat. Timbullah kelompok jamiah, muncullah kelompok mu'tazilah dan muncullah kelompok Asyairah dan muncullah kelompok Al-Maturidiyah dan kelompok-kelompok kepala lainnya yang menyimpang dalam pemahaman tauhid asma wa sifat. Karenanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan penyimpangan mereka. Maka mulailah mereka menulis waid waid itu waidah waidah yang berkaitan dengan tauhid al wa sifat yang seharusnya kami dalam sifat itu dipelajari dengan sangat mudah dan gamblang karena ada kerancuan-kerancuan yang tersebar di masyarakat dan timbulnya firqah-firqah yang menyimpang tersebut maka jadilah muncul kaidah-kaidah dalam semua sifat tidak lain kaidah-kaidah itu dibuat melainkan untuk membantah syubhat-syubhat tersebut oleh karenanya, terkadang sebagai tidak dalam kelabu belajar itu dalam semua sifat, kelihatannya sulit ada sekian kaidah untuk belajar asma wa sifat. Padahal tidak. Sebenarnya mudah. Menjadi permasalahan kaidah-kaidah ini dibuat dalam rangka untuk menepis syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh amal bidah dan firqa firqa. Para sahabat dahulu ketika mendengar ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu apa kata. Mereka dengar dan mereka taat. Mereka tidak bertanya-tanya, tidak kemudian uh, menolak dengan akal pikiran mereka, Adapun orang-orang yang tidak terlatih dengan di Utara maka mereka mengolah akal mereka dalam hal untuk menolak ayat-ayat Allah dan sifat-sifat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Sungguhnya filsafat yang ditulis oleh orang-orang Yunani seperti Aristoteles, Socrates, Plato dan teman Seperti yang paling masuk di antara mereka adalah Aristoteles yang buku-bukunya banyak diterjemahkan dalam bahasa Arab. Bahkan buku-bukunya di Syam dijelaskan oleh ulama kaum muslimin seperti Al-Qursi, kemudian eh, Ibn Sina, ya, Eh, filsafat pada hakikatnya para ulama ahli filsafat atau para uh, ahli kalam atau filsafat mereka menuliskan filsafat dalam masalah tabiat itu adanya tentang masalah biologi tentang masalah fisika namun mereka juga berbicara tentang ilahiyah mereka berbicara tentang ketuhanan kalau kaum muslimin hanya mengambil ilmu mereka dalam masalah kimia atau masalah fisika atau masalah biologi, maka ini perkataannya ringan. Ini berkaitan dengan masalah dunia. Yang jadi masalah, orang-orang Yunan, ahli filsafat, falsafah Yunan, mereka juga berbicara tentang ilahiyah. Taukah antum siapa kata Para Falsafah bukanlah orang yang beragama. Mereka bukan beragama Islam, mereka juga bukan beragama Nasrani, mereka juga bukan beragama Yahudi. Bahkan mereka hidup entah berapa tahun sebelum Masehi. Jadi mereka bukan orang umat yang beragama dengan agama tanpa yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan kesalahan kerancuan fitro-fitro yang terpengaruh dengan ahli filsafat, dengan filsafat Yunani. Mereka salah dalam dua hal. Kesalahan pertama mereka menjadikan akal sebagai patokan yang lebih lebih didahulukan daripada dalil. Akal lebih didahulukan daripada dalil dan daripada sunnah. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, akal siapa yang dijadikan patokan? Mereka menjadikan akal orang-orang falsafah dari Yunan sebagai patokan kebenaran. Inilah dua kesalahan yang yang terjatuh di dalamnya firqah-firqah yang tersesat dalam masalah tauhid asma. Yang pertama mengedepankan akal daripada wahyu, yang kedua menjadikan akal falsafa sebagai akal yang terbaik di antara orang-orang yang berakal. Kenapa mereka mengedepankan akal daripada dalil? Sebagian mereka berucap bahwasanya karena dengan akal kita mengenal wahyu. Karena dengan akal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akal kita beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini benar. Orang yang berakal sehat akan beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Orang yang berakal sehat akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala akan beriman bahwasanya Muhammad adalah putra Allah Subhanahu mereka berkata, kalau seandainya akal merupakan sebab yang membuat kita beriman kepada Allah dan kepada Nabi, jika ternyata wahyu bertentangan dengan akal, padahal akal ini yang membuat kita beriman kepada wahyu, maka kita depankan akal. Karena akal adalah merupakan patokan pertama sehingga membuat kita beriman kepada wahyu. Antum paham sudah? Hah? Paham. Tinggal jawabannya. Jawabannya mudah Islam Pernyataan mereka bahwasanya akal mereka dengan sebab akal mereka mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya itu benar. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan akal dalam Al-Qur'an bagaimana Allah puji memuji orang-orang yang berakal. Apalah ta'qilun Sering Allah berkata dalam Al-Quran, kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak berakal? dalam puluh layak yasma'una biha. Mereka memiliki hati namun mereka tidak mengerti ayat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akal yang tidak dilimingi dengan wahyu ya, tentunya akan tersesat akal tersebut. Saya akan berikan sebuah permisalan yang mirip dengan permisalan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ais bin Abi Salam Al-Hanafi dalam kitabnya Syarh Al-Aqidah Al-Bahawiyah. Dia mengibaratkan antara akal dan dalil ibarat seperti seorang yang sakit yang sedang mencari tabib, mencari dokter. Ada seorang yang sakit ingin berobat dan sedang mencari dokter, mencari tabib. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat, ke suatu kampung. Dia dia bertemu dengan taruhlah seorang tukang sapu. Maka dia bertanya kepada tukang sapu ini, mana rumah kodi, mana rumah dokter? Maka tukang sapu ini menunjukkan itulah Pak Dokter. Karena saya lihat dokter itu bagian sebagai bagian dokter, dia punya alat-alat dokter dan buka klinik dan banyak orang datang ke situ, itulah dokter puluh enam. Akhirnya yang sakit ini pun melangkahkan kakinya menuju rumah Pak Dokter. Setelah sampai di tempat Pak Dokter, si Tobi, maka si Tobi ini pun memeriksa sang pasien. Kemudian dia mendiagnosa penyakitnya, lantas dia pun menulis resep obat untuk diberikan kepada orang yang sakit kitab tersebut dituliskan kepada pada kertas, kemudian diberikan kepada orang sakit ini. Setelah itu orang orang sakit tadi keluar dari tempat praktek pak dokter dan dia melewati kembali tukang sapu ini. Kalau tukang sapu tadi, eh pulang sini saya dia apa yang disampaikan kepada pak dokter? Ini loh resepnya gini gini gini. Apa kata si tukang sapu? Kata dia, pak itu nggak benar itu. Resep yang ditunjukkan oleh Pak pakarnya itu enggak enggak benar. Harusnya seperti ini dan ini ini. Kalau antum sebagai pasien tentu percaya kepada siapa? Kepada dokter atau kepada tukang sapu? Hah? <laughs> percaya kepada siapa? Jelas percaya kepada Pak Pak dokter. Meskipun yang menunjukkan dokter adalah tetap, tukang sapu. Saya ulangi. Tatkala antum mendapat resep dari Pak Dokter, antum tunjukkan kepada tukang satu kalau tukang satu resep ini nggak benar. Yang benar begini dan begini. Antum tetap percaya kepada Pak Dokter. Meskipun tukang sapu inilah yang berjasa menunjukkan bahwasanya itu adalah Pak Dokter. Namun setelah antum tahu itu adalah Pak Dokter, maka dalam masalah kesehatan antum percaya kepada Pak Dokter. Meskipun pada asalnya antum percaya kepada tukang sapu dalam menunjukkan bahwasanya itu adalah Pak dokter. Saya kasih logika. Kalau seandainya antum kemudian percaya kepada tukang sapu, antum katakan bahwasanya, oh ya benar kalau gitu dirubah saja. Pak dokter nggak benar. Berarti pada dasarnya antum tidak percaya dengan perkataan tukang sapu bahwasanya dia itu pak dokter. Paham? Pada dasarnya antum tidak percaya dengan tukang sapu bahwasanya itu pak dokter. Makanya waktu pak dokter kasih resep, antum tidak percaya. Oleh karena itu sejak awal penunjukan tentang tahu bahwa itu dokter adalah penunjukan yang keliru dan antum tidak percaya. Kalau antum percaya pada tukang sapu bahwa itu pak dokter harusnya antum ambil resepnya dan tidak usah dengar perkataan tukang sapu. Paham atau tidak? Siapa yang bisa ulang? <laughs> Ini logika saya Demikianlah antara akal dengan dalil. Memang benar akal yang menunjukkan bahwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Akal yang menunjukkan bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Dan akal pula yang menunjukkan Muhammad adalah urusan Allah. Bagaimana tidak Nabi Muhammad datang adalah seorang nabi yang tidak pernah salah ya. dan ada mukjizat Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang yang berakal terkala melihat mukjizat tersebut, dia yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sudah jelas bahwasanya Allah adalah Tuhan, bukankah kita akal kita menunjukkan Tuhan tidak mungkin keliru? Tidak tidak. Akal menunjukkan Tuhan tidak mungkin keliru. Kalau keliru berarti bukan Tuhan. Akal juga menunjukkan utusan Tuhan juga nggak mungkin keliru. Kalau utusannya keliru berarti Tuhan juga bisa bisa keliru. Kalau begitu akal sudah menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin keliru. Kalau ada perkataan Tuhan yang bertentangan dengan akal, maka akal ikuti yang mana? Ikuti perkataan itu Tuhan. Karena akal sudah menunjukkan Tuhan tidak mungkin keliru. Kalau akal menolak perkataan Tuhan, berarti sejak awal akal itu tidak percaya kalau itu Tuhan. Paham atau tidak? Paham. Alhamdulillah. Saya kira mau bertanya. <laughs> Saya ingin coba salah satu di antara antum yang bisa mengulang permisalan tersebut. Kita lanjutkan dahulu. Jadi, ikhwan fillah Allah yakum, akal ini punya batasan. Tatkala akal memandang sesuatu yang nampak, yang alam syahat, alam yang nampak seperti masalah biologi, masalah fisika, akal bebas silakan berpikir. Tetapi tatkala akal masuk dalam yang gaib sesuatu yang tidak bisa dikiaskan dengan alam yang nampak, maka akal telah menembus suatu medan yang di luar kemampuan. Akal orang-orang filsafat berbicara tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak mungkin dikiaskan dengan sesuatu yang nampak, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Berbicara tentang Tuhan. Jadilah orang-orang dari firqah-firqah yang berkata seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka mengagungkan orang-orang falsafah Yunani dalam pembicaraan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ini merupakan kesalahan fatal. Menjadikan akal didahulukan daripada dalil. Kesalahan fatal yang kedua menjadikan akal siapakah yang menjadi patokan ternyata akal falah falasi. Kenapa kita meninggalkan akal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita meninggalkan akal para sahabat? Kenapa kita memilih agar orang-orang Yunani yang sama sekali tidak beragama kepada Allah, tidak beragama Nasrani, tidak beragama Yahudi, apalagi beragama Islam? Bagaimana kita mengikuti akal orang-orang yang jelas-jelas kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana antum mau belajar Islam dengan pemahaman orang-orang kafir? Bagaimana antum mau selamat ke surga dengan pemahaman orang-orang yang tidak selamat di surga? Makanya subuhannya sebagian orang ketika belajar agama pergi ke Amerika belajar apa? pergi ke Israel, belajar apa? Pulang-pulang lupa. Yang dipelajari adalah filsafat. Yang dipelajari adalah filsafat. Oleh karena kamu mendapati, kamu mendapati mereka ahlul bidah yang menyelisihi ahlu sunnah dalam tawhid ala semua sifat. Sebelum mereka menolak sifat, mereka mainkan akal mereka dahulu. Dan mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk sebelum mereka menolak sifat. Contohnya mereka berkata, Allah tidak mungkin beristiwa di atas arus. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sesuatu yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah. Dan sesuatu yang di atas butuh dengan yang di bawah. Ini akal mereka, karena mereka melihat orang di atas muka bumi seperti itu. Namanya orang kalau naik di pinggir tanahnya, pinggir tanahnya lebih gede daripada orang. Kalau pinggir tanahnya ditarik, orangnya bakalan jatuh. Ini yang mereka logika Allah dengan makhluk sehingga mereka akhirnya menolak sifat arsh. Sebagaimana dari Ibnu disampaikan oleh Fakhrul Razi dalam kitabnya asy Takrib. Kita katakan, jangankan kita bicara tentang Allah, makhluk saja ada yang di atas namun lebih besar daripada yang di bawahnya dan tidak butuh dengan yang di bawahnya. Sebagai contoh antara bumi dengan langit. Bumi dengan langit. Mana yang lebih tinggi, bumi atau langit? Mana yang lebih luas, langit atau bumi? Hah? Langit. Wa inna la musi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, Wa sama'a banainaha bi aidin wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami, wa inna la musi'un dan kami meluaskan langit. Lebih luas daripada bumi. Apakah langit butuh dengan bumi? Apakah ada tiang yang menyangga langit? Hah? Tidak. Apakah langit menempel dengan bumi? Kalau antara makhluk dengan makhluk saja tidak melazimkan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas Ini kesalahan fatal orang-orang mu'abdilah, orang menolak sifat. Mereka sebelum menolak sifat, mereka sudah menggiakan Allah dengan makhluk, mentasbih Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, baru kemudian mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Sampai-sampai Bakrul Razi dalam kitabnya merupakan pokok besar dari ulama Asy'ariyah yang sangat banyak membaca buku-buku ahli filsafat dan sering menukil perkataan ahli filsafat. Sampai tatkala dia membicarakan tentang Allah berada di atas langit, dia menolak. Dia mengatakan Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Kalau kita katakan Allah di atas, berarti kita menyamakan seperti makhluk yang ada di atas. Kalau kita mengatakan Allah di bawah, berarti kita menyamakan Allah seperti Allah di bawah. Kalau kita mengatakan uh, jadi kita katakan Allah tidak di atas dan tidak tidak di bawah. Itu di mana berarti? Di mana-mana juga tidak. Tidak di atas, tidak di bawah. Terus dia mengatakan, kalau seandainya fitrahmu menyelidiki apa yang saya katakan, maka gantilah fitrahmu. Jadi seorang kalau belajar belajar tentang Allah fitrahnya dibuang dulu, pakai fitrah yang baru yang sudah rusak baru mempelajari Allah. Kemudian dia menukil perkataan Aristophanes. Barang siapa yang berbicara tentang Allah, lalu fitrah akan jadi. Maka dia harus bikin fitrah yang baru untuk belajar tentang Allah. Karena fitrah manusia semua tahu bahwa Allah berada di di atas. Oleh karenanya setiap orang ketika berdoa mengadakan tangannya kemana? Ke atas. Kalau Allah di mana-mana Nabi SAW Isra Mi'raj ngapain ke langit itu ya? Kalau Allah di mana-mana cukup ke Malang sudah cukup. Tidak, tidak perlu ke langit ketujuh. Fitrah, ya. fitrah. Waktu Allah berada di. Oleh karena ada seorang sahabat saya berdebat dengan gurunya, seorang jadair, Jazair, Algeria. Dia berdebat dengan gurunya dan gurunya ini meyakini Allah tidak di atas. Meyakini Allah tidak terpengaruh dengan Muhammad Asy'ari. Allah tidak tidak dibawa. Debat dengan murid-muridnya dan murid-muridnya ngeyel bahwa Allah berada di di ya, atas. Gurunya juga ngeyel. Kalau gurunya ngeyel, muridnya jadi ngeyel. Ya. <laughs> Biasanya kan gitu. Akhirnya mau gurunya marah. Gurunya bilang, terserah kalian. Kalau kalian berpendapat demikian. Namun kita akan bertanggung jawabkan. Dia tunjuk ke mana? Tunjuk ke atas. Kata teman anak, mulutnya kafir, jadinya beriman. Ini kuat bila dalam sangat pendidikan. Ilmu filsafat ini dipelajari di bagian universitas-universitas Islam. Logika berpikir tentang Allah Subhanahu Yang akhirnya menimbulkan keraguan tentang Allah Subhanahu kalau seorang saja sudah ragu tentang Allah Subhanahu Wataala, bagaimana dengan syariat Allah? Kalau Allahnya saja sudah sudah ragu. Makanya terkadang timbul pertanyaan aneh-aneh dari orang-orang seperti itu. Apakah Allah mampu menciptakan batu yang paling berat sehingga Allah tidak mampu mengangkat batu tersebut? Ada yang bertanya, apakah Allah mampu untuk menciptakan Allah? Bikin orang bingung. Dan saya sering kali dengar pertanyaan seperti ini. Apakah Allah mampu untuk menciptakan Allah? Bukankah Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Berarti Allah mampu menciptakan Allah. Ini pertanyaan yang keliru itu. Namanya Allah itu khalik mencipta. Kalau Allah diciptakan berarti bukan bukan Allah. Bagaimana Allah bisa menciptakan pencipta sementara dia hasil ciptaannya itu? Itu pertanyaan keliru. Sama seperti kalau kita berkata, bisakah seorang naik ke bawah? Atau bisakah orang turun ke atas? Sama seperti seperti itu. Perintah keliru, Gimana Allah menciptakan Allah? Tidak masuk akal Oleh karena ikhwan fillah dan Allah. Inilah yang terjadi pemikiran filsafat yang akhirnya uh, menimbulkan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai timbul ada namanya area bebas Tuhan. Permainan filsafat akan agama ini mainan juga. Kalau Allah itu sudah jadi bahan mainan apalagi apalagi syariat Allah, apalagi hukum Allah oleh karenanya sedikit sedikit ini sekedar untuk nyambung-nyambung saja. Sebenarnya tidak nyambung, itu masalah liberal ya. Liberal itu juga berpedoman pada buku-buku fil filsafat, pemahaman Islam, Islam liberal. Ada sebuah makalah ya, antum bisa lihat di internet nanti bisa antum download judulnya Muslim Awam Menekuk Intelek Liberal. Mungkin ada yang sudah pernah baca. Muslim Awam Menekuk Intelek Liberal, dialog antara Yusuf Ansar dengan Ulil Ansar dialog melalui email. Bagus untuk mengikuti dialog tersebut yang dimana orang muslim awam ini mengungkap kebobrokan orang-orang liberal. Karena kalau kita perhatikan di antara akidahnya orang-orang liberal itu mereka mengatakan tidak boleh antum menyalahkan siapapun, ya. Tidak boleh antum menyalahkan siapapun karena kebenaran itu yang tahu hanyalah Allah. Allah. Sekarang kita tidak tahu, kita hanya bisa mengira-ngira. Tapi yang mengetahui kebenaran hanyalah siapa? Allah. Tidak boleh untuk menyalahkan siapapun. Yang kedua, mereka meyakini tidak dibangun di atas itu kata mereka tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran itu rela relatif. Dan kebanyakan mereka berbicara tentang masalah moral, bukan masalah kita. Inilah dasar pemikiran liberal, bahwa kebenaran itu yang menunjukkan hanya Allah. Oleh karenanya, di atas muka bumi ini tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Antum tidak boleh mengatakan bahwa Nasrani itu salah, karena itu relatif menurut antum. Antum tidak boleh mengatakan Yahudi itu salah. Karena itu relatif menurut antum. Hakikatnya mereka salah atau tidak yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Bagaimana bantah mereka? Bantah mereka tentunya sangat mudah. Eh, kita katakan bahwa bahwasanya kalau memang benar akidah antum, tidak ada suatu pun kebenaran yang absolut. Kita katakan praktekkan dulu sama akidah antum. Berarti pernyataan antum bahwasanya tidak ada kebenaran yang absolut itu juga relatif. Paham tidak ini? Kita tidak bisa terima. Saya ingat seperti perkataan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan kita tidak mau menerima hadis ahad dalam akidah. Tidak mau menerima hadis ahad dalam akidah. Akidah harus dibangun dengan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir. Kita bantah mereka kita katakan pernyataan antum bahwasanya kita tidak mau menerima akidah dari hadis ahad itu pun merupakan akidah. Itu pun merupakan apa? Akidah. Mana dalilnya mutawatir kalau ada pernyataan seperti itu? Mereka tidak ada berkata, memang itu tidak ada dalilnya. Jangankan hadis ahad, dalil pun tidak ada. Jadi pernyataan mereka bahwasanya hadis ahad tidak boleh dibangun kecuali akidah tidak boleh dibangun dengan hadis ahad, itu pun pernyataan mereka merupakan akidah. Terapkan dulu sama diri antum. Sudah selesai. Demikian juga orang-orang tribulal yang mengatakan tidak ada kebenaran yang absolut, seluruhnya relatif, kita katakan pernyataan antum pun relatif. Kalau relatif sudah kita buang tidak jadi masalah. Kemudian ikhwan yang perkara berikutnya. Pernyataan antum bahwa seluruhnya tidak boleh disalahkan. Semuanya mungkin benar. Itu ber, itu bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana tidak bertentangan? Uang Nasrani mengkafirkan orang Islam. Nasrani mengkafirkan orang Yahudi. Islam mengkafirkan Nasrani dan Islam mengkafirkan Yahudi. Yahudi mengkafirkan Islam dan mengkafirkan apa? Nasrani. Bagaimana bisa digabungkan semuanya benar? Ini namanya apa namanya jamun baina naqidain, menggabungkan antara dua yang saling bertentangan. Sebab kita berkata, mana si fulan? Si fulan di atas dan di bawah, enggak mungkin. Bagaimana kondisinya dia hidup dan mati? Enggak mungkin kalau enggak hidup ya Ya mati kalau nggak mati ya hidup. Kalau Islam mengatakan Nasara, Nasara kafir, kalau Nasrani mengatakan Islam kafir, nggak mungkin dua-duanya benar. Yang kafir yang mana? Nggak juga, enggak mungkin juga dua-duanya salah. Paham? Jama' al-jam'u baina nafdain seperti an-nafyu nafidain sama aja. Menggabungkan dua yang bertentangan sama dengan menghilangkan dua yang semuanya sama-sama tidak masuk akal. Jadi akidahnya orang liberal juga tidak bisa diterima tidak masuk akal. Kalau Nasrani bilang A yang benar, Islam bilang eh, Nasrani mengatakan ke arah timur yang benar, Islam mengatakan ke arah barat yang benar, datang orang liberal sok-sok baik, oh dua-duanya benar. Nah, gila kamu ini Nasrani yang benar, timur yang barat yang mana? Kamu sinting tahu enggak? Yang benar yang mana? Oh dua-duanya benar, kita damai-damai aja. Gimana yang benar dua-duanya? Kalau enggak timur ya barat, enggak ada timur barat gabung satu enggak ada. Oleh karenanya kita katakan akidah mereka juga tidak masuk akal. Oleh karenanya mereka melazimkan penyamaan antara ini ini poin berikutnya mereka itu kebanyakan berbicara tentang moral. Seakan-akan agama ini merupakan budaya untuk mencapai moral yang benar. Bisa ditempuh dengan agama Yahudi, bisa ditempuh dengan Nasrani, bisa ditempuh dengan Islam, bahkan lebih parah dengan agama-agama yang lain. Agama Buddha, agama Hindu dan silakan jadi masalah. Karena dalam rangka untuk mencari moral yang yang baik. Ini pembicaraan mereka kebanyakan tentang apa? Moral harus bermoral. Kalau ada yang bantah mereka, oh Islam tidak terima adab seperti itu. Kamu suka menyesat-nyesatkan Islam tidak terima. Seperti itu. Jadi mereka bicara tentang tentang moral. Padahal Islam bicara tentang akidah. Makanya tadi saya sekali katakan bahwasanya orang-orang Nasrani tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka bermoral bermoral buruk tidak. Bukan karena mereka berzina, bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka merampok, bukan karena mereka bunuh orang, enggak, tapi karena mereka salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mengatakan Allah bersatu dengan manusia? Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir kata Allah. Sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا anda oleh rahmani waladat wa ma yanbaghi lirahmani ayat Mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Sungguh besar, sungguh mungkin apa yang telah mereka katakan. Hampir-hampir langit ya terbelah dan hampir-hampir gunung berjatuhan dan hampir-hampir bumi terbelah Kalau mendengar mereka mengatakan bahwa si Allah punya punya anak dan tidak pantas bagi Allah untuk punya anak. Bagaimana? Ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi yang Allah mengatakan mereka dan mereka ya Allahi maglula. Tangan Allah terbelenggu, Allah pelit. Kata mereka Allah menciptakan langit dan bumi pada hari ketujuh, hari hari ketujuh Allah istirahat. Allah istirahat. Gara-gara ini Allah mengkafirkan mereka. Berbicara tentang akidah tentang apa tuh? Tuhan. Akidah itu bicara tentang tauhid. Kita bagaimana bermoral terhadap pencipta alam semesta ini. Bukan bermoral dengan makhluk saja, bermoral dengan pencipta alam semesta ini. Oleh karenanya orang-orang liberal berusaha bicara Islam dari sisi mereka menjauhi menjauhkan pembicaraan tentang akidah. Kalau mereka mengatakan Hindu tidak apa-apa, Buddha tidak, bagaimana kita menyamakan antara pencipta alam semesta ini Tuhan? Ini Tuhan pencipta alam semesta kita samakan dengan sapi. Orang-orang Hindu nyembah apa nyembah sapi? Apakah ada Tuhan bisa beor? Apakah ada Tuhan bisa beor? Pantas dijadikan Tuhan? Orang-orang Hindu saja tidak tidak percaya itu Tuhan. Makanya mereka tidak mau makan sapi, tapi jual sama kaum muslimin. Ini lebih mengerikan itu hanya diberikan sama orang untuk disembelih. Antum tanya orang India dan Malaysia. Mereka tidak berani nyembelih, takut kualat. Jadi kalau dijual sama orang Islam tidak apa-apa. bahan subhanallah. Ini akidah yang ajar. Makanya saya katakan ya, Ikhwan. Liberalisme ini musuh seluruh agama, seluruh aliran. Apakah orang Nasrani ridho disamakan dengan orang Islam? Tidak mau mereka. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millah. Orang Nasrani yang tidak ridho kalau ya dengan orang Islam sampai orang Islam ikuti mereka. Tidak mau mereka disamakan dengan Islam, tidak mau. Lantas kenapa kita goblok-gobloknya mau disamakan sama orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu yang tidak ada. Makanya saya katakan Islam ini musuh dari segala segala agama. Oleh karena itu, fillah Allah yakum. Uh, pembahasan mereka itu tidak tidak perlu dibahas. Mereka sudah jelas batil, sudah jelas sesat, pendapat mereka tidak masuk akal, hanya menimbulkan keraguan di antara kaum muslimin. Dan cukuplah uh, kita mengatakan bagian tadi jawaban yang pertama bahwa apa yang mereka katakan tadi berdasarkan akidah mereka, keyakinan mereka itu adalah relatif dan tidak absolut. Jangankan antara Islam dengan firqah-firqah yang lain. Di antara di antara Nasrani aja sekte-sektenya ada, saling sesat menyesat menyesatkan. Yahudi juga demikian ada sekte-sektenya. Saling sesat menyesatkan. Bukan cuma Nasrani, Yahudi dan Islam. Bahkan Buddha pun ada. Bukan Buddha. Oh, saya pernah kapan ketemu dipanggil oleh Departemen Agama beberapa waktu lalu, pertemuan di pertemuan Agama, dihadirkanlah seorang Buddha. Seorang Buddha yang dituduh sesat. Kenapa? Karena dia berbuat kesyirikan. <laughs> saya dengar itu. Dia ini dia punya keyakinan bahwasanya yang bisa mencapai derajat ketuhanan bukan cuma siddhartha. Bukan cuma siddhartha, tapi setiap orang memiliki kemampuan untuk mencapai apa yang telah dicapai oleh siddhartha. Subhanallah, Buddha juga ada yang musyrik. <laughs> Jadi musyrik di atas kemusyrik. Benar ini, sebagaimana orang-orang Nasrani sebagian mereka, saya tahu sebagian teman saya dulu kuliah, mereka beragama Nasrani namun juga beragama Konfusius, Konfucu, jadi syirik di atas kesyirikan. Mereka saja saling menyesatkan. Sekarang kata kata apa namanya liberal semuanya benar. Tidak jadi problem. Kita damai saja. <laughs> mereka mengaku-ngaku mengajari moral. Mengajarkan moral, tapi ajaran mereka tidak bermoral. Menghalalkan jina. itu moral atau bukan? Kalau tidak diperkosa tidak apa-apa, yang penting apa? Sama-sama suka. Apa jadi masalah? Kalau dia mengatakan zina itu haram, tidak. Orang bukan kita dengan mudah menggambarkan mengatakan perkataanmu itu relatif, tidak absolut. Apa saja tidak bisa diharamkan. Setiap ada yang mengharamkan, orang yang menghalalkan mengatakan tidak bisa dong mengharamkan setiap perkataanmu adalah adalah relatif. Nanti Allah yang tahu saya salah atau kamu yang salah. Begitu. Oleh karena akidah akidah yang amburadul, akidah orang bingung yang hanya menggabungkan antara hal-hal yang bertentangan. Demikian ya kawan fillah Allah ya Anda ya sampaikan tentang liberalisme, selanjutnya kalau untuk ingin panjang lebar tentang liberalisme, kalau punya waktu untuk baca-baca syubhat yang liberalisme, atau bisa konsultasi sama Ustaz Arifin, penulis makalah atau dengan Ustaz Agus Hasan Basori dan Ustaz yang lain. Adapun saya sudah tidak mau baca-baca tulisan mereka karena sudah sudah tidak mau baca tulisan orang bingung. Ada pak eda. Ini ada pak eda. Kalau ada orang gila, antum jangan ikut-ikutan gila. kalau ada orang bingung, jangan ikut-ikutan bingung. Paham ya? Sudah ya. Ada yang bertanya saya persilakan. Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Dia membaca Al-Mustafa dengan faedah mereka sendiri. Dia baca Al-Mustafa dengan faedah apa? Filsafat. Bahkan dalam kitab Al-Mulia dia mengatakan apa yang orang bukan itu faedahnya kurang. Dia sempurnakan faedah mereka seperti Al-Quran. Subhanallah. Bahkan karena baca itu Jadi aneh ya. Bagaimana tidak aneh? Umur dalam tahun beliau berdebat dengan orang Yahudi orang Muslim masih sama. Umur saya orang kita tidak ada orang Arabnya yang takdir. Berapa kita takdir? uh, keluar dari batasan akal demikian. Apa namanya? Allah eh, yang oh, menyatakan bahwa berbalik akhir ketika kau ini nanti ada banyak sekali dalam dalam tugas selama-lamanya. Ada pun berkata makhluk tidak mungkin besar. Kita mengatakan kekalahan makhluk dibandingkan kekalahan Allah adalah kekalahan yang salah hanya mengikuti yang yang adali dan abadi adali artinya tidak dimulai dengan jadi Allah itu ada orang, Allah itu ada. Sebelum kalimat ada itu ah, ada. Dan Allah tetap akan ada meskipun kalimat ada sudah tidak ada. Atau salah Meskipun kalimat tidak ada sudah tidak tidak ada. Paham ya, ini perkara saya. Ini Allah Azali dan Azali. Azali tidak didahului dan apa namanya uh, apa namanya abadi ini selama namanya. Wal awal wal akhir. Allah yang yang Azali dan yang akan sebelumnya. Ada pun makhluk tidak ada yang abadi. Berarti makhluk bisa abadi, yang menjadikan dia abadi adalah Allah. Jadi abadinya sama keabadian Allah. Allah itu tak berbeda antara makhluk dengan dengan Allah dan tidak ada tasbih dalam hal ini. Dan Allah telah menyatakan bahwa Allah menjadikan surga dan penghuninya sebagaimana mereka dan penghuninya kekal abadi selama lamanya. Jangan kamu berpendapat tapi sebagian pendapat orang-orang yang eh, jam, jam bin dan yang lainnya bagian eh, tidak mereka meyakini bahwasanya neraka itu akan berhenti suatu saat. Berhenti suatu suatu saat. Ada penghujungnya, tidak selesai, tidak akan ada orangnya dihadap lagi. Atau jangan sampai cerita sudah terkatakan pun pertama saja eh, apa namanya waktu neraka itu sakit, lama-lama terbiasa. <laughs> Kata Allah, kul kata nafis yang menuduh benar tidak berkawal di dalam Quran. Setiap kali tulis yang harus Allah ganti tulis yang baru, supaya maknanya ada terus, terus menerus. Jadi, surga dan neraka dan kata penghuninya kekal abadi karena yang abadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap berkira dengan Allah karena Allah ada dan kekal mereka adalah mengikuti kekal Allah Subhanahu Wa Tapi ada ke Iwan. Jadi eh, pertanyaannya, Anda pernah membaca untuk eh, itu tolong menjelaskan tentang hadis bahwasanya Allah itu turun di pertigaan malam. Barulah dengan Allah ya. Kita terima dengan hadis yang datang Allah turun ketiga malam yang yang terakhir Allah berkata banyak takdir faghfirlah al tahu dia ibadi apakah ada yang antara hamba-hambaku yang beristighfar maka ampuni kepadanya yang aku ada yang antara hamba-hambaku yang berdoa meminta sesuatu maka aku akan dan permintaannya kita beriman ada sebagaimana yang kita tidak tidak tahu aku akan dulu kalau aku membiarkan awal dengan makhluk saya contohkan bahwa saya cerita di Allah SWT berbeda juta orang dengan berbagai berbeda-beda. Awal terdengar adalah Allah waktunya. Demikian juga segala seorang eh, sholat mengatakan mengucapkan Alhamdulillah dari Alamin Subhanahu Wa Taala hamidani abdi. ar Allah api. Wa Taala asna alaihi abdi. Malik Yomidin Allah Subhanahu Wa Taala menjawab orang tadi eh, masjid Padahal kita tahu dalam satu satu bahwa Allah berapa banyak orangnya sholat dan kemudian dan amal dan Allah bisa menjawab mereka semua dalam satu waktu. Jadi mengkiaskan Allah dengan makhluk itu tidak bisa dan uh, uh, kalau orang mengkiaskan Allah dengan makhluk hanya dia main yang bisa jadi menolak kita nudul Allah ke langit dunia. Kita beriman dengan hal tersebut dan kita tidak tahu bagaimana. Ya, kita uh, uh, yang misalnya kalau Allah Taala khususnya yang nanti kita ini maknanya seperti apa kata ini jadi perlu saya hal itu bila wajah bahwasanya semua akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa tafsiran tentang ayat ini ada yang mengatakan bila wajah artinya illa ma hubida bihi wa Allah kecuali apa yang diinginkan artinya kecuali yang dikerjakan karena ikhlas ada karena ayat-ayat sebelumnya belum akan terlibat. Dan sebenarnya ada masalah kalau Al-Quran atau hadis yang disebutkan oleh Allah itu artinya berkaitan dengan amalan yang selama ini dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Setiap amalan itu akan berubah kecuali amalan yang diinginkan pada apa wajah wajah Allah amalannya ikhlas. Kalau uh, apa namanya sebagian orang mereka mengatakan ini dalil bahwasannya Allah tidak berwajah. Allah tidak berwajah. Karena dimaksud dengan ayat ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kullu halikun illa zatullah. Semuanya akan binasa kecuali zat Allah. Allah bukan hanya wajahnya. Kita katakan kalau kita berkata demikian, bahwa dimaksud dengan wajah itu adalah adalah adalah zat Allah. lah. Kalau kita berkata seperti secara contoh tangan, Eh, tatkala Allah mengatakan kepada Iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayka?" Wahai Iblis, apa yang mencegah kau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Sebagai orang mengatakan, maka dua tangan itu adalah kudrat, adalah dua kekuatan atau nikmat, adalah dua kenikmatan. Badannya sama kita katakan, kudrat Allah, kekuatan Allah tidak terhitung satu dua tiga dan ada. Lalu kemudian jadi dua tangan. Kalau diartikan dua tangan dengan dua kudrat, dua kekuatan, berarti kekuatan Allah, kekuatan Allah tidak terbatas. Demikian juga kalau dua tangan diartikan dengan dua kenikmatan, kita katakan kenikmatan Allah juga tidak terbatas. Wa in ta'udu nikmat Allah tidak Tuhan. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan kalau kita maknanya kudrat atau nikmat, tentunya iblis akan jika Allah. Tadi Allah mengatakan kepada iblis, apa yang mengajak engkau untuk sujud kepada akan yang aku ciptakan dengan kekuatanku. Iblis akan menyelesaikan. Juga nggak mau kita dan kekuatan kita bisa dengan ada. Nah, oleh karenanya ada memiliki kespesialan keputusan yang tidak dimiliki iblis. Yaitu Allah SWT wa kita dan ada dengan kedua kedua tangannya. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang yang lain. Dan ini merupakan keputusan dari Adam AS. Salah kita mengikuti takdir orang-orang yang mau orang-orang yang berkata. Kalau kita berpendapat tadi, dua tangan Allah maksudnya adalah dua kekuatan Allah itu berapa Atau maksudnya Allah itu eh, apa namanya? Eh, namun ingat ya semua, kalau kita berpendapat dengan pendapat mereka, kita ingatkan mereka tidak ada dalam bahasa seseorang meng, apa, eh, menyebutkan kalimat tangan dan maksudnya adalah kekuatan menyebutkan kalimat tangan atau lafal tangan dan maksudnya adalah kekuatan atau kudrah itu kecuali kepada zat yang benar-benar punya tangan. Enggak Kecuali kepada zat yang benar-benar punya punya tangan. Kita lakukan di bulan panjang tangan. Maksudnya apa? Tulang kecuali di sana. Dia punya tangan atau tidak? Punya. Kalau tidak punya tangan, tidak mungkin kita bikin kata kiasan dengan tangan. Simpulan berikan tangan, anak angka yang ada. Maksudnya memang dia punya punya tangan baru kita buat kiasan dengan tangan tersebut. Tangan dia sangat kuat, tapi kekuatannya sangat kuat. Tidaklah kita dibuat ke dua kecuali orang dia punya punya nama. Ini paham tidak teman-teman? Artinya apa? Justru uh, tidak mungkin kesalahan diartikan kekuatan kecuali kepada zat yang benar-benar punya nama. Paham? Paham tidak? Yang tidak lama. Dari ini agak bingung jadi. <laughs> Oh jadi berbohong-bohong. Sebagaimana wajar. Kalau kita berpendapat bahwasanya kullu syai'in itu tidak wajah, artinya setiap setiap semua akan hancur kecuali zat Allah wajah hikmahnya dan kita mengatakan tidaklah wajah dikias dimaksudkan merupakan najat daripada zat kecuali kepada suatu makhluk yang juga punya wajar, zat yang punya wajah. Kita mengatakan saya tidak melihat batang hidungnya, artinya apa? Saya tidak melihat badannya secara utuh. Namun kita tidak menggunakan lapar batang hidung sebagai perwakilan daripada tubuh seluruhnya, kecuali bagi orang yang benar-benar punya hidung, paham Itu dalam bahasa kita apa? Majen apa? Bahasa Anak sudah lama pelajaran SD dulu. Parti? Pas protokol. Dulu ada masih pelajaran SD dulu. Propati lah protokol lah. Protokol lah. Ini bola. Seperti itu. Jadi paham ini? uh, biasa sebenarnya bagaimana cara membaca seseorang yang mengatakan atau Al-Quran itu kolom dia berdalil dengan Al-Quran atau bisa dibuat terus ya? itu nggak usah dibantah nggak usah dibantah tidak berat orang katanya ini demikian Ustaz, ini uh, mohon Ustaz macam-macam ajaran yang aneh dan aneh yang muncul di diri kita ini belakangan ini. kita Ustaz menjelaskan macam-macam ajaran-ajaran eh, yang aneh dan aneh itu. Ya, Ikhwan, ajaran ini sudah banyak. Antum belajar sih benar. Yang sudah sudah tahu ini ketahuan. Kalau menjadi banyak spiritual yang sudah banyak, nasabandia, dia. Rifa'iyah. Apa lagi? Terlalu banyak, terlalu banyak. Iya. Tadi aku udah bilang, mau majasmiyah, mu'tazilah, dia, Belum yang lain-lain. Belum jamaah ini, jamaah ini, jamaah ini. Terlalu banyak. Dicoba ke Indonesia. Belum di luar negeri. Belum di Belum kawal Belum Siap Belum banyak. Belum siap terlalu banyak. Jadi pelajari aja ya yang benar. Nanti kalau ada yang aneh sesuatu, kenapa orang aneh keluar dari yang yang asli? Jadi pelajari yang benar, yang utama ketahuan dengan sendiri. Ya ini kan pernyataan Imam Abu Hanifa bahwa siapa yang tidak beriman bahwasannya Allah yang maka dia kafir dan barang siapa yang tidak percaya bahwasannya maka suku di atas langit maka dia kafir eh, kemudian pernyataan ini banyak umat Islam yang kafir membangun ya saya paham ya kira-kira saya paham jadi pernyataan tersebut disiapkan oleh para Al-Ghazali pada kitabnya Akbar saya menurutnya karena siapa mengatakan Allah tidak berkaki sampai dia tahu bahwa saya tidak tahu Allah di atas atau tidak, dia juga kan Ini dalam dalam kaidah ahlu sunnah wal jamaah dikatakan dengan tafsir al-mutlaq, yaitu menjelaskan suatu hukum. Hukumnya orang yang mengatakan demikian begini hukumnya. Namun tidak mesti orang terjerumus otomatis menjadi kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, Allah kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Namun tidak semua yang mengucapkan tadi itu kafir, maka butuh kota-kota hujjah, butuh juga untuk menghilangkan syubhatnya, butuh untuk dialog dan orang yang menjelaskan juga harus benar bisa menjelaskan, bukan orang yang datang marah-marah. Akhirnya kamu tidak terima kamu kafir. Benar. tidak semua orang bisa menjelaskan dengan baik. Karena memang benar terlalu banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah berada di atas out kalau berada di di atas. Karena kalau kita mengingkari hal ini, maka kelazimannya kita akan menolak terlalu banyak, terlalu banyak Allah sering mengatakan tanzilul kitab minar rahmanir rahim. Turun Al-Qur'an. Turun. Namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke ke bawah. Dan terlalu banyak Allah, mungkin Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan Al-Quran, Allah dari atas ke bawah. Kalau uh, Imam Sulaiman Rahimahullah punya menunjukkan banyak dalil, mungkin seribu dalil. Dia katakan yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berada uh, di atas. Sebagai dalil yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah dalil tentang kita Isra Mi'raj. Masyarakat semua sudah tahu Rasulullah Isra Mi'raj naik ke mana? Ke langit kan? Kalau memang Allah di mana-mana, tidak usah angkat semalam sudah cukup. Jadi perkataan yang berwahyu itu perkataan yang benar. Akan tapi tidak semua orang yang mengucapkannya otomatis menjadi kafir karena banyak syubhat. Ya. Ikhwan kita punya Kenapa para ulama membahas tentang masalah Allah belajar? Karena orang yang menyimpang dari ini bisa terjerumus dalam kenekatan. Contohnya seperti Jahmiyah al saabidah Dia menyakiti Allah berada di mana-mana. Allah berada di mana-mana. Ini keyakinan seperti ini melahirkan perkataan yang batil. Di mana-mana berarti ada di mana-mana. Di kampus juga ada, di WC juga ada, dalam kota juga ada. Karena itu di mana-mana. Makanya pada perkataan yang baca dan para ulama tegas dalam hal ini. Oleh karenanya Imam Ahmad dalam kitabnya uh, Rad ala Allah Rad ala Jahmiyah di Zanadiqah mengkafirkan orang-orang Jahmiyah ya, gara-gara mereka mengatakan Allah oh, berada di di mana-mana. Karena kelazimannya di mana-mana berarti di di WC, di mana, di terus lagi juga ada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melakukan Allah atas tidak tadi. Akhirnya bingung seperti perkataan Fakhrul Allah tidak atas tidak di bawah, dibawa mana? Demikian juga yang berpendapat yang salah yang lebih parah dari kalian ini semua adalah pendapatnya Ibnu Arabi ya, yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Sebagian dalam kitabnya Tutumat eh, yang Masiyah dan kitabnya Tumtul Hikam dan kedua-duanya saya punya buku ini. Di awal dari Tutumat Masiyah dia mengatakan Ar-Rabbu Abdun wa Rabbu Abdun Mari mukallaf kata dia, Allah adalah hamba, hamba adalah Allah kalau begitu, ngapain sholat? Sholat yang nyembah siapa yang disembah dia? Paham. Kalau itu siapa yang ditugas untuk beribadah? Kalau Allah adalah hamba, kalau Allah kalau begitu, ngapain siapa yang ditugas untuk beribadah? Jadi mengatakan Fir'aun masuk surga. Ini kata Ibn Jalal itu Ibn Arab yang kita yang ketiga. Fir'aun itu masuk masuk surga. Dan Fir'aun itu benar karena mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku dan Tuhanmu yang maha tinggi. Itu benar. Karena Allah sedang bersatu dengan Fir'aun. Timbullah uh, eh, penyelewan seperti uh, manunggaling kaulah, gusti apa bahasa Jawa bisa bahasa Indonesia apa? Bersatu dengan Allah bersatu dengan makhluk. Ini sekarang itu perendahan. Akidah seperti ini mirip juga dengan akidah orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah bersatu dengan bisa. Bahkan lebih parah daripada akidahnya orang Nasrani yang mengatakan Allah bersatu dengan Semuanya Sungguhnya orang-orang Nasrani terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Allah menempati Isa. Pendapat yang kedua mengatakan Allah bersatu dengan Isa. Satunya mazhab Yahudiyah, satunya mazhab Nasriyah. Allah menempati Isa ibarat antum tuang teh di atas dalam gelas Berarti teh tadi menempati gelap. Gelapnya kita, tehnya apa? Allah SWT. Ini Namanya menempati. Ada mereka berkeyakinan bahwasanya Allah SWT dengan kita. Ibarat ampun tuang teh, ampun tuang susu, ampun aduk jadilah. Teh itu, teh susu. Bersama tidak kita, jadi tidak kita. Mana yang lebih benar dari antara dua benar? Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Dua-duanya benar. Namun ini masih dibalik daripada keyakinannya Ibn Arabi yang meyakini Allah bersatu dengan makhluknya seluruhnya. Kalau orang Nasrani hanya menyatakan Allah bersatu dengan Nabi kita yang mulia, ada pun Ibn Arabi bersatu bahkan dengan Fir'aun. Bahkan dengan Fir'aun. Oleh karenanya, para ulama sejak dalam bahasa tentang Allah dan dia, dia karena kalau orang tidak paham tentang ini, akan terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Dan jadi penyimpangan berbahaya tadi seperti meyakini Allah bersatu dengan dengan makhluk. Ya. Jadi ini penghinaan terhadap Allah namanya bersatu. Berarti Allah butuh uh, butuh dan lain untuk bereaksi, paham nggak? Berarti Allah butuh. Betul Allah makan. Paham nggak? Ya? Paham ya? Saya ulangi, makanya seperti ini ya. Sering dia berdebatan buku-bukunya, di antara yang banyak yang dia mengatakan, kalau saya seperti kalian, wahai para penantangku, maka saya tidak kalian. Memang saya ngerti, tapi kalian tidak ngerti. Makanya butuh butuh untuk menjelaskan kepada kalian. Jadi ikhwan jangan mudah-mudah atau mengatakan seorang gara-gara melakukan kekufuran. Jadi dia ada suka, jadi tidak ngerti. Ya. Paham ya? Ya. ya Assalamualaikum Ini adalah sebagai pengalaman anak dalam organisasi perbedaan bersatu manusia Indonesia atau AIM Islam. Mereka eh, oleh curang, tapi kenapa mereka bilang sebab itu tidak wajib bagi wanita dan bahkan mereka mengira Quran juga mereka katakan tidak apa-apa. Bahkan pada suatu ketika mereka nanti para wanita boleh yang merokok meninggalkan termasuk Islam dan Itulah moral yang baik. Menurut Islam, Islam itu moral yang baik. Tidak bermoral. Kalau ada orang merokok, anak kecil merokok, kenapa dilarang? Mana dalilnya? Oh haram kan itu, sih relatif tidak tidak absolut. Semua yang mereka ini tidak bisa mengharapkan apa-apa karena seluruh perkataan mereka itu relatif tidak absolut. Aneh subhanallah sampai menginjak Quran. Dibangun di atas keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini dibangun, mereka orang itu kan ada keyakinan ya. Al-Quran itu makhluk, makhluk kalau makhluk bisa diinjak-injak. Oh, iya, kalau <laughs> ya injak kepala bapakku kalau yang menginjak Injak kepala bapakmu. Penggalan. Kalau makhluk itu makhluk, bukan makhluk. Al-Quran, kalau Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi apa lagi selain penjara? Merokok apa lagi? Merokok. Ustaz katanya. Tidak jilbab, uh, jilbab tidak tidak wajib. Terus yang benar gimana? Ikut gaya masyarakat. Kalau masyarakat di Eropa apa apa celananya di atas mata lutut gimana? di daerah raya memamerkan pahal apakah Islam justru itu bukan adat Arab pakai jilbab itu bukan ada. Arab dahulu jilbab tidak wajib ya enggak kemudian turun ayat mewajibkan jilbab berarti itu merubah adat Arab jangan kita jilbab adat Arab dulu jilbab tidak wajib kemudian turun ayat Allah Subhanahu mewajibkan jilbab karena datang jilbab ada Arab kalau gitu ada tidak pakai Kembali. pakai apa kemben pakai kebaya kemben kemben loh kebaya kemben kebaya dia pakai pakaian di sini ada kebaya ada ada berubah-ubah antum tiga bulan tahun lagi mungkin ada tidak sembarang gimana apakah Islam seperti itu tidak mereka itu ingin mengatakan bahwa Islam itu universal berlaku bagi tiap zaman namun perkataan itu sebaliknya itu tidak berlaku sama sekali paham ya jadi mereka ingin menggambarkan kepada kita universal ikhwan. Jadi kalau jilbab itu itu di zaman Nabi sekarang sudah tidak jauh kita universal. Itu artinya apa? Itu buang saja. Buang saja Islam bikin agama baru. Itu bukan Islam universal tapi Islam yang tidak universal. Namanya Islam itu berlaku setiap zaman. Hukumnya tidak berlaku. Jilbab kata jilbab di zaman Nabi agama dalam agama. Sholat tetap sholat ada tidak juga agama oleh oleh bagaimana pembagian sama surat dan apakah ada surat awal itu juga dimiliki oleh makhluk. Jadi begitu jelaskan tadi ya, bahwasanya sifat Allah namanya sama dengan sifat makhluk, tetapi tingkatnya ber berbeda. Seperti mendengar Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Namun sebagai ulama mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Hendaknya kalian berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Allah adalah muhsin dan yang maha baik. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah cinta kepada orang-orang yang yang baik. Inna Allah jamil, Allah itu indah, yuhibbul jalan. Suka dengan keindahan kita, berusaha bersifat indah yang kita mampu. Allah Subhanahu wa taala uh, syakur yaitu maha memberi membalas kebaikan orang, kita pun demikian. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas kebaikannya. Kan tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia meskipun namanya sama. Iya, ini anak aneka misalnya pertama katanya bersumpah dan nama Allah yang bagaimana diperbolehkan yang bersumpah model seperti apa kemudian yang kedua apakah orang yang bersumpah dengan nama Allah bahwa sebulan tidak diampuni jika dia sadar dosa suatu kesalahan yang besar kemudian dia taubat diampuni Allah atau tidak semua dosa kalau seorang bertobat dari dosa tersebut maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. at kamilah dan balaku. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak ada dosa. Namun dia benar-benar bertobat dengan syarat-syarat yang namanya tobat. Di antaranya tidak berajak untuk tidak pertama meninggalkan dosa tersebut, kedua berajak bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan ketiga menyesali apa yang telah Tuhan yang telah dia lakukan dua kali besar daripada itu pun ya. kalau misalnya dia pernah memaki Allah pernah mencela Allah itu besar satu kuburan dan kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal maka Allah akan terima tobatnya Allah taala bersama uh, nah, inilah kan, uh, eh, kalian tanya tidak diam saya punya yang terakhir ya sudah ngantuk kan Ustaz ada yang ngantuk satu lagi juga Eh, apakah dalam menetapkan nama dan sifat Allah bisa ada nama dari dengan ada? Tidak ya, nama Allah dan sifat diambil dari dari nas. Makanya Allah mengatakan walillahi asmaul husna dan bagi Allah nama-nama yang terindah. Al asma alif lam alif lam al ma'rifah. Kalau yang ngerti bahasa sudah ngerti. Artinya sudah diketahui nama-nama tersebut. Itu yang datang dalam Quran dan dan sunnah ya. Jadi nama-nama Allah itu diambil dari Quran dan sunnah-sunnah yang sahih. Demikian saja Ikhwan Billah dan Allah Yakum akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang salah datang dari saya dan dari tuan saya dan syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini ada request juga mungkin anak-anak. Kemudian satu ulama apa sih kemudian kemudian dipasang